Bukan asidik, penulis wahyu uh, apa, apa yang mengumpulkan mushaf itu. Nah, nanti di zaman Utsman dirapikan lagi. Memang itu ijtihad, masalah ini ijtihad dan ternyata yang Allah jaga ini mustaqir. Makanya untuk urutan Aisyah beda dengan urutan yang ini. Urutan e, Ibnu Mas'ud beda dengan urutan yang ini. Hmm. Tetapi semuanya telah apa? Semuanya telah di, dilarang oleh Utsman untuk beredar kecuali yang ini disatukan semua. Kenapa? Karena hampir perang besar umat Islam di Azerbaijan gara-gara masing-masing mengatakan aku yang benar, kamu yang salah, kamu kafir. Wah, sudah satu aja semuanya toh dari kalam Allah. Tak perlu pusing. Maka itu ijtihad beliau dan disepakati oleh oleh para sahabat yang hadir waktu itu. Allah alam. Dan bagus kalau sampai sekarang musafnya lain-lain bingung kita untuk percetakan ini polanya ini percetakan sana polanya sana wah bingung bila kita hafal nanti ada anak-anak belajar ke kita ternyata dia urutannya lain wah bingung kita urutannya lain kemudian juga kiroahnya lain gimana kita mau memperbaiki <laughs> mau memperbaiki kalau dia salah bacaan ternyata ini kiroah bulan, wah bingung kita Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah Wa fi babis salihin wasatun bainal ghulati fil aulia dan seterusnya. sunnah wa jamaah di dalam masalah orang-orang soleh sunnah itu pertengahan di antara kelompok yang berlebihan terhadap para wali. Wa ingkanu aulia ahakko. Sekalipun memang mereka adalah wali yang benar, tetapi apa? Kita tidak berlebihan. Kita cintai dan kita hormati dan kita nukil ucapan-ucapan mereka, tetapi kita tidak menjadikan mereka sebagai sesembahan. Tidak kita sujud kepada mereka dan tidak kita anggap mereka itu maksum. Beda dengan para gula. Gula dari kalangan mana itu? Sufiah dengan dengan Rafidhah. Mereka meyakini para wali itu bisa sampai tingkat maksum. Bahkan para wali seperti Abdul Qadir Al-Jailani ini bisa menghadang malaikat maut seperti yang disebutkan di hmm. manakitnya itu disebutkan di sebagian manakibnya dia bisa menghilang pindah sana pindah sana di sebagian manakibnya ada seseorang yang minta bantuan ini anak lupa itu disebutkan keluarganya meninggal padahal kami sangat perlu dia wahnya Abdul Qadir Jailani terbang menghadang malaikat maut ini masih diperlukan orang ini Loh, ini waktunya mati ini masih diperlukan harus dikembalikan akhirnya kelahi ketika kelahi kantong nyawa yang dibawa oleh malaikat maut lepas akhirnya nyawa-nyawa terbang pulang lagi ke rumah <laughs> <laughs> Ini akidah macam apa? Wah, nanti gembira sekali orang yang dulu jadi samseng. Wah, aku ternyata masih hidup, bisa bikin lagi. Ya, akidah rusak macam itu. Kalau memang beliau orang soleh, kalau memang Abdul Qadir Jailani orang soleh, ini saya apa? Nggak akan bikin kayak gitu. Dia tahu malaikat itu diutus Allah, nggak boleh tentang Nauzubillah. Ini akidah sesat dari orang-orang sufiyah. Demikian pula orang-orang Rafidah yang meyakini apa? Nususu al aulia maksum Nas-nas para wali itu maksum dan bahkan para wali biasa lihat apa yang Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz mengakuinya. Yang ajaib. Fal hmm. wa baina man lam ya'rif lil aulia ihaqo Dan pertengahan di antara orang-orang yang tidak mengetahui hak para wali menghinakan para wali, para ulama, ulama ahlu wali. Banyak orang yang menghina para ulama, menjelek-jelekan, terutama ikhwanul muslimin, suka menjelek-jelekan ulama ahlu mengatakan, apa itu, para masyayikh ahlu itu bakbaroh, sekedar apa, sekedar burung piu, yang meniru ulama apa pemerintah nyuruh begini ya kita katakan begini pemerintah nyuruh gitu kita katakan begitu tujuannya apa agar pem, agar ulama itu terpanasi untuk untuk menentang lah dan sebagainya. Nauzubillah walam yu'min bi karomatihim dan tidak beriman kepada karomat-karomat para wali seperti dari kalangan apa orang-orang Mu'tazilah dan akhlaniyah mereka mengingkari adanya karomat para wali alasan mereka kalau wali punya karomat nanti dia, tidak ada bedanya dengan para nabi nabi juga punya karomat tapi ini juga dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sama-sama punya keajaiban tetapi apa keajaiban yang ada pada nabi itu diiringi dengan iddiaun nubuwah mengaku sebagai nabi Adapun kalau para wali nggak mungkin mereka mengaku nabi kalau memang mereka wali Allah. Kalau mereka sampai mengaku sebagai nabi setelah Muhammad SAW, maka apa nih saya nanti Allah mendatangkan ayat, e, mendatangkan alamat khusus yang menunjukkan dia adalah pendusta besar, dajjal minat dajajilah. Selalu akan dibongkar itu dengan tidak lama umurnya. Bagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam, tidak ada orang yang setelah mengaku nabi umurnya panjang dia akan langsung dihinakan oleh Allah dalam beberapa waktu nantinya. Maka para ini maka apa keajaiban yang ada para wali ada pada para wali itu tidak akan membuat orang bingung ketika dibandingkan dengan keajaiban para nabi. Karena wali itu mendapatkan keajaiban, mendapatkan karomah karena mereka setia kepada ajaran nabi. Kalau mereka tidak setia atau bahkan mereka mengaku sebagai nabi, niscaya apa? Allah akan mendatangkan hukuman di dunia sebelum di akhirat maka tidak ada apa tidak ada kebingungan oh ini nabi enggak dia enggak ngaku nabi dia justru mengajak kita untuk ikut Rasulullah ini kalau wali Allah ataupun wali setan memang lain tentunya Baik. Wa baina karamatil aulia wa af'alis saharah. Dan juga ahlu sunnah wa jamaah itu pertengahan di antara karamat para wali dengan perbuatan tukang sihir. Iya jelas ahlu sunnah membedakan Para wali tidak mendapatkan kewalian dan tidak mendapatkan karamah kecuali kalau taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena syaratnya memang itu. Ala inna aulia Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah itu mereka tidak ber, e, mereka tidak ditimpa ketakutan dan tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa takwa. Jadi memang harus taat kepada Allah. Adapun kalau tukang sihir Bagaimana mereka mendapatkan keajaiban? Jelas syarat yang ditentukan oleh setan adalah mereka harus berbuat maksiat. Terkadang dohirnya sholat, terkadang mereka dohirnya baca Quran. Tetapi telah dibongkar oleh para ulama, di sela-sela bacaan Qurannya itu terkadang bahwa mereka selingi dengan menyebut nama-nama e, kepala-kepala kofilah jin. Atau mereka tidak nyebut itu, tapi nanti ketika mereka masuk kamar, ah, baru mereka akan menyebut itu, istighosah kepada jin. Atau terkadang apa memang dohirnya dia baca Quran agar orang mengira oh ini ulama besar yang harus kita ikuti. Tapi begitu masuk rumah nanti dia apa? Nanti dia akan menulis Al-Quran dengan darah haid. Atau dia masuk ke hammam, masuk ke kamar mandi itu dengan apa? Keset kakinya itu berupa mushaf Al-Quran. Biar setan ridho. Itu banyak terjadi. Tapi di hadapan orang banyak, oh ini ulama besar. Dohirnya bagus. Ternyata ketika menyendiri ketahuan dia adalah orang yang kafir najis. Makanya tidak mungkin sama antara apa karomah para wali dengan karomah e, dengan keajaiban tukang sihir itu tidak sama. Orang yang hatinya bersih dia akan bisa membedakan. Lihat, ini bukan bukan tipe itu. Macam karomah para wali ini mana dia datang secara bukan dia minta. Iya, dia tidak meminta. Kalau dia minta berarti dia dia bukan wali. Kalau dia minta ya Allah berilah saya keajaiban, berarti sebenarnya dia bukan wali. Dia beribadah bukan untuk apa mencari pahala akhirat, tapi untuk mendapatkan keajaiban. Apa yang dia inginkan dengan niat mencari keajaiban biasa adalah untuk mencari syuhrah, mencari popularitas, biar terkenal, biar begini dan sebagainya. Untuk tujuan-tujuan duniawi. Makanya para ulama mengatakan apa? karomah para wali ini tidak dipelajari. Dipelajari semedi tiga bulan biar dapat kesaktian. Itu namanya bukan wali itu dan juga dia itu datang tidak seperti yang kita program beda dengan tukang sihir memang dia memprogram mengucapkan apa ah, nanti terbang para wali nggak ada gitu-gitu program ini atau sekolah dulu sekolah jadi wali nggak ada itu nanti ijazahnya boleh terbang nggak ada itu muncul dengan sekehendak Allah bukan kehendak wali itu karena wali hatinya tidak apa tidak terpaut tidak terkait dengan apa urusan dunia terkaitnya dengan Allah makanya dia tidak memperhatikan kapan aku dapat keajaiban atau tidak dia nggak ngurusi itu bahkan banyak para para wali yang yang soleh betulan ketika dapat keajaiban malah dia menangis kenapa hmm. karena memang kalau dia dapat keajaiban menunjukkan apa sebagian pahala dia sudah dibalas ketika itu hmm. makanya banyak yang mereka kuat ketakutan anak anak ada di wali semua ya itu <laughs> dari kalangan sufiah rata-rata oh, rata-rata dari sufiah kan kalau memang kisahnya betul-betul ada dan seperti yang mereka ceritakan kita nggak ragu mereka adalah sufiah dengan cara-cara yang syirik dengan cara-cara yang keji terkadang memanfaatkan perempuan yang tidak menutup aurat untuk untuk apa untuk menggoda raja yang di sana dan sebagainya itu wali apa macam itu pakai sistem gitu kalau memang penolong kalian adalah Allah dan malaikat tak perlu dengan cara-cara itu yang anda dengar macam banyak karamah-karamahnya berlaku pada zaman tabi'in. Iya. Makanya ini juga dijelaskan oleh Syekhul Islam di kitab beliau Al-Furqan bahwasanya kenapa karamah itu lebih banyak nampak di kalangan tabi'in daripada kalangan sahabat karena sahabat itu imannya sempurna. Sehingga apa mereka tidak perlu dengan masalah-masalah semacam itu. Hati mereka untuk Allah. Dan Allah yang memberi keberkahan, dapat keajaiban aneh-aneh dan mereka tidak suka cerita. Adapun kalau kalangan tabi'in memang jelas imannya tidak sekuat sahabat. Mereka perlu penguatan, mereka perlu ini, perlu itu sehingga keajaiban lebih banyak di zaman itu. Makanya Syekhul Islam mengatakan keajaiban bukan syarat adanya kewalian. Bukan berarti yang paling ajaib berarti dia paling tinggi kewalian, bukan. Hmm. Makanya keajaiban Umar lebih banyak daripada keajaiban Abu Bakar. Dohirnya demikian. Hmm. Karena apa? Abu Bakar sudah sampai tingkat sitikun, tidak perlu keajaiban aneh-aneh itu. Dia sudah percaya pada Allah. Adapun yang lain-lain jelas para sahabat tetap imannya sempurna, tapi tidak sehebat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tak perlu itu. Hmm. Bayekal, Farqun zahir Perbedaan yang jelas Ya'lamuhu man lahu adna ma'rifatan bil ilmi syar'i Diketahui oleh orang yang memiliki ilmu syar'i yang paling sederhana sekalipun Beda antara apa? Karomat para wali dan karomat eh, dan keajaiban tukang sihir. Hmm. Makanya orang yang hatinya bersih dijelaskan oleh oleh eh, oleh Imam Ibnul Qayyim bahwasanya apa akan kelihatan itu tukang sihir itu nampak wajahnya itu ada warna hitam walaupun dia kulitnya putih. Sementara orang yang soleh akan nampak dia itu wajahnya cemerlang walaupun kulitnya itu hitam. Itu kata beliau. Itu kalau orang hatinya bersih dia bisa lihat itu, bisa membedakan. Adapun nanti di menjelang hari kiamat karena memang keajaiban Dajjal itu luar biasa besar, Allah tampakkan betul-betul tanda bahwasanya apa? Dia itu bukan bukan Tuhan, tertulis kafir langsung hmm. di eh, apa di dahinya. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak make up wajahnya biar tampak bersih dan baik? Masih ada tulisan kafir di ditutup harusnya, tapi dia nggak sanggup menutup. Menunjukkan dia memang tukang sihir. Maksudnya orang yang lihat tuh paham lah Paham? tapi Ya, Rasulullah mengatakan, Rasulullah mengatakan ya yaqra'uhu kullu mukmin, amin wa eh, ami wa wa qari. Akan bisa dibaca oleh setiap mukmin baik dia itu orang yang bisa baca tulis ataupun tidak bisa baca tulis. Hmm. Karena sekarang yang berlaku bukan kemampuan dia sekolah, tapi apa? Iman dia. Iman dia akan membuat dia jadi mampu melihat. Bagaimana nanti di hari kiamat dan di alam kubur. Imannya itu yang membuat dia bisa mengucapkan la ilaha illallah bukan karena dia sudah membawa not oh. nanti jawabnya ini ya oh. nggak ada itu betul betul Kubu yang tinggi nanti akan akan jadi pengikut dajjal kubu yang tinggi kan karena tidak tahu karena tidak tahu ya memang kalau dari dalil-dalilnya nanti dajjal akan apa nanti dajjal akan akan menghidupkan orang mati dohirnya tapi Rasulullah mengatakan padahal itu setan yang menampakkan diri tetap orang yang mati mati nggak bisa lagi untuk dihidupkan hmm. kecuali yang satu orang yang syahadatnya terbesar itu yang dihidupkan lagi hidup tapi untuk apa untuk menentang dajjal ayat Allah alam kal wahum wasatun fi babit takfir baina jama'ati takfir wa baina il hukumat. Ahlus wa jamaah itu pertengahan di dalam masalah pengkafiran. Yaitu antara kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain Oh yang bukan kelompoknya langsung dikafirkan dan pertengahan di antara ulama-ulama yang mendukung mendukung pemerintah yang biasanya apa suka menjilat demi mencari harta dan sebagainya oh ini nggak apa-apa oh kamu akan diampuni oh kamu nggak kafir walaupun kamu bikin gini-gini misalkan nah alusuna wal tidak demikian wa wasatun fit ta'amuli hukam dan alusuna wal itu pertengahan di antara di dalam masalah bagaimana bergaul dengan pemerintah bainal khawarij di antara khawarij. Kalau khawarij tidak mau bergaul dengan pemerintah, tapi apa bahkan mengkafirkan pemerintah dan menggulingkan pemerintahan, membangkang, membuat bom bunuh diri dan sebagainya. Kemudian wa al mu'inin, jangan mu'ayyanin tapi mu'inin ala zulm. Dan antara orang-orang yang menolong berbuat kezaliman. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mau mengkafirkan pemerintah tapi juga tidak mau apa itu menolong kalau pemerintah berbuat dolim maksudnya menolong dia ketika berbuat dolim nggak boleh memang dia berbuat dolim jangan kita bantu dia memperlancar kedoliman dia kecuali apa yang diperkecualikan oleh para ulama seperti apa sekitar kita mengambil hak kita kita sekitar mengambil hak kita itu bukan riswah itu adalah apa untuk menolong menolong diri sendiri mengambil hak karena yang namanya riswah itu adalah apa i'taul mali ibtalil haq au ihqaqil batil memberikan harta untuk membenarkan yang batil atau me, me, membatalkan kebenaran. Nah, itu baru namanya riswah, kata jumhur. Adapun kalau untuk menyerahkan harta untuk apa? Mengambil hak kita, itu adalah apa? Itu memang hak kita. Adapun orang yang menerima harta tadi maka dia dosa karena makan rasuah. Karena dia wajib untuk menolong tanpa apa? Tanpa tanpa minta uang kepada rakyat. Dia sudah dapat gaji bulanan. Memang itu kewajiban dia. Tayyib. Wa wasatun fit tibai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatih. Ahlussunnah wal Jamaah juga pertengahan di dalam masalah e, mengikuti Rasul dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam baina ghuluwi e, as-sufiyah asufiyah di antara sikap berlebihan para sufiyah. Karena para sufiyah apa mereka? Berlebihan mengangkat Rasulullah wasallam ke derajat Allah Ta'ala. Untuk apa? Menghidupkan eh apa mengetahui perkara yang gaib atau mendatangkan apa yang eh mendatangkan apa menyelamatkan orang dari musibah dan sebagainya itu. jafa'il hadasiyah al-ilmaniyah dan sikap kaku dari orang-orang hadasiyah. Hadasiyah yang menganggap bahwasanya alam semesta ini tidak ada Tuhan dan tidak ada Rasul. Terjadi dengan seperti itu sendiri. Al-ilmaniyah, orang yang memisahkan antara agama dengan pemerintahan Pemerintahan sesuai dengan hawa nafsu, agama nggak boleh ikut campur. Wal ba'siyah. Sekuler. Iya, sekuler, ilmiah sekuler. Wal ba'siyah, ba'siyah sama saat, yaitu yang mengingkari adanya hari berbangkit. Nah, mereka juga sama sekuler dalam masalah ini. Ini semua adalah kelompok-kelompok yang yang menyelisihi kebenaran. Kalau sufiah memang aneh ya. Sikap kepada Rasul, kepada zatnya Rasul berlebihan. Yaitu apa? Rasulullah harus kita mintai doa bahkan apa dimintai agar mendatangkan keselamatan dan sebagainya tapi kalau disuruh taat Rasul nggak mau memang ini aneh katanya harus cinta Rasul tapi Rasul menyuruh sholat ini nggak mau Rasul menyuruh untuk tinggalkan riba nggak mau juga Rasul untuk mengatakan kalian cukup dengan syariatku jangan bikin bid'ah malah lebih suka bikin bid'ah katanya cinta Rasul tapi kalau mengagungkan zatnya Rasul berlebihan sekali seperti mengagungkan Allah Taala. Ini memang keajaiban mereka. <laughs> macam Ba'ats ni maksudnya um, macam parti Ba'ats yang di Iraq. Iya, yang di Iraq itu mereka adalah baati ya. Mereka adalah ilmaniyun. Mereka mengingkari adanya hari berbangkit, tidak percaya adanya Allah dan Rasul dan seterusnya dan seterusnya. Sudah kafir. Mereka kafir. Macam ya kafir. Iya, Saddam Hussein kafir. Dikafirkan oleh Syekh bin Baz dan banyak ulama yang lain. Tapi kemudian di, di ceritakan kemudian dia macam merujuk kembali bertobat? Tidak tahu. Soalnya hmm. sanatnya harus harus orangnya sih kok, Bukan sanatnya para wartawan, mestilah wartawan ini. Hmm. Nah, di antara keyakinan orang-orang ini ya, yang meyakini tidak ada Allah, mereka mengatakan bahwasanya manusia, eh, bahwasanya alam semesta sumbernya adalah adalah apa dari asam amino asam amino aja nanti <laughs> suatu ketika dengan adanya petir wah nanti akan terbentuk menjadi apa makhluk bersel satu Nanti dengan perkembangan selama ribuan tahun nah baru terbentuk apa itu ya itu itu makhluk-makhluk kecil-kecil nanti Macam, jadi jadi monyet etis, nanti etis. akhirnya jadi manusia. Etis. Etis, ya. Macam Pak Sia ini dia apa asasnya dia, dia punya pegangan itu? Kalau kalau yang Pak Sia awalam oh, kalau yang di tempat-tempat lain, hmm. kalau yang Pak Sia di Irak itu yang membentuk itu adalah Michel Aflaq. Michel Aflaq dia orang Nasrani tapi dia dipercaya oleh Saddam Hussein untuk untuk membentuk partai ini dengan pelajaran-pelajaran khusus yang intinya adalah kepada sosialis, sosialis komunis. Memang nggak meyakini adanya Allah, meyakini bahwasanya kekuasaan tertinggi adalah di masyarakat. Nah, nanti kata mereka kalau sudah sampai tingkat puncak peradaban tertinggi nanti akan terjadi kehancuran besar, kehidupan akan mulai lagi dari awal dari asam amino lagi. Nanti makhluk itu Ya seperti itu berputar terus dalam jarak jutaan tahun. Jadi mereka nggak meyakini adanya hari berbangkit atau adanya hari kiamat, tidak meyakini adanya surga dan neraka dan sebagainya. Ini cuma peredaran aja perputaran hidup. Oh, itu yang Saudi pernah minta tolong pada mereka untuk menyerang Irak begitu? Bukan Kuwait kan. Bukan menyerang tapi membela diri karena hmm. karena Irak memang sudah apa sudah mendekati perbatasan Saudi. Makanya Syekh bin Bas di dalam fatwa beliau mengatakan ini kita terpaksa, kondisi kita terpaksa. Karena musuh kekuatannya besar. Sementara dalam keadaan terpaksa boleh kita minta bantuan kepada kelompok yang besar apa yang kuat baik dia itu muslim ataupun kafir. Kalau dilihat madaratnya kecil. Dan memang betul, madaratnya alhamdulillah lebih ringan dibandingkan dengan kalau sedang berkuasa. Hmm. Apalagi waktu itu di perbatasan wilayah Saudi apa itu orang-orang orang-orang Ikhwanul Muslimin dan Qutbiyun mereka sudah bersiap-siap untuk apa? Untuk membantu kalau Saddam masuk nah, bikin kekacauan di dalam nanti. Nah, pemerintah Saudi harus bertindak. Nah, ketika minta bantuan orang Amerika, oh langsung dikafirkan oleh Salman Auda dan lain-lain. Dikafirkan oleh orang-orang Sururiyun. Baik, kita lanjutkan, kita habiskan sedikit. wa man fihi syabahun minhum dan orang yang memiliki keserupaan dengan mereka jangan membaca syibhun tapi syabahun kalau syibah dia nanti harus ada mudhof ilaihnya syibhu fulan syibhu zaid kemudian apa lam yukhrijhu anil islam ini tidak sampai mengeluarkan dia dari keislaman ke al ikhwanil muslimin wa furu'ihim dan pecahan-pecahan mereka pecahan ikhwanul muslimin yaitu apa sururiyun qutbiyun dan jama'atu Eh, apa itu namanya Hizbut Tahrir. Mereka pecahan-pecahan Ikhwanul Muslimin semua. Sumbernya dari situ. Mereka memiliki keserupaan di situ. Terkadang gabung dengan sufi, terkadang gabung dengan dengan apa itu orang-orang bakti, terkadang gabung dengan orang-orang Syiah. Di mana-mana seperti itu. Maka mereka memang memiliki keserupaan tetapi tidak sampai keluar dari Islam secara umum. Sayyid ilahuna wallahu a'lam.